sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah. Pada kajian kita kemarin dari hadis yang ke-39 masih tersisa banyak penjelasan dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. <clears throat> Kita lanjutkan penjelasan beliau. Qala hafizahullah taala wa faidatul imani bil qada'i wal qadar ma'nahu as-sabru 'alal masaibi wa 'adamul jaza'i. Faidah dari mengimani al-qadha dan al-qadar, mengimani takdir, maka maknanya adalah bersabar atas segala musibah. Orang yang mengimani takdir, maka dia akan bersabar atas segala musibah dan tidak berkeluh kesah. Karena dia tahu bahwa apa yang menimpa dia dari berbagai macam musibah maka itu adalah takdir Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkannya. Rabb dia, Tuhannya, penciptanya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Hadid ayat 22 ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir tidak ada musibah apapun di bumi dan tidak pula yang menimpa diri-diri kalian kecuali telah ada dalam catatan kitab sebelum kami menciptakannya Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Perhatikan bagaimana susunan yang ada dalam ayat ini. Dia adalah susunan nakirah fi siyaqi an-nafi. Musibah dengan menggunakan lafat nakirah. Bertanwin, musibatin tidak pakai alif lam al-musibah. Setelah sebelumnya konteksnya adalah penafian. Di situ ada ma nafiyah. Ma asaba mim musibatin. Apa fungsinya bila ada susunan seperti ini? Fungsinya, kata para ulama, adalah memberi faidah umum jadi mencakup umum musibah apa saja, sekecil apapun itu. Maka tidak ada musibah apapun, besar ataupun kecil. Urusan agama ataupun urusan dunia yang ada di bumi ataupun pada diri-diri kita. Kecuali telah ada dalam kitab catatan Allahul mahfudz. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi telah tertulis. Dan hikmah yang ada di balik itu tergambar di dalam ayat yang ke-23 pada surah Al-Hadid ini Allah katakan Likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum agar kalian tidak berputus asa terhadap apa yang luput dari kalian, yang tidak kalian raih, yang tidak kalian dapatkan, kesempatan yang terlewat, padahal usahanya sudah luar biasa. Maka Allah katakan, tak تَأْسَوْا 'ala ma fatakum agar kalian tidak berputus asa atas apa yang luput dari kalian karena semuanya berdasarkan takdir Allah semuanya berjalan sesuai dengan ketetapan Allah tabaraka wa taala dan sebaliknya wala tafrahu bima atakum dan kalian tidak berbangga diri dengan apa yang kalian raih dengan apa yang kalian dapatkan tidak menyombongkan diri. Inilah hikmah dari hal tersebut. Dari keyakinan kita terhadap ketentuan takdir Allah. Yaitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita. Bahwa semua yang terjadi dari berbagai macam musibah itu telah ada dalam kitab catatan Al-Lauhul Mahfud. agar seseorang tidak berkeluh kesah. Bahkan yang ia lakukan adalah yasbir wa yahtasib. Naam. Fabarakallahu fikum. Inilah hikmah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa semua yang terjadi dari berbagai macam musibah itu telah ada dalam catatan kitab yang ada di al Mahfud agar seseorang tidak berkeluh kesah bahkan yang ia lakukan adalah bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah dari keimanan kepada al-qadha dan al-qadar. Ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada ketetapan takdir dan catatan takdir bukanlah bermakna meninggalkan amalan dan menyia-nyiakan amalan. Bukan itu yang dimaukan. Pasrah kepada takdir, tidak usah beramal. Ini keliru besar. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah la ta'jaz. Bersemangatlah untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu. Dan minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa lemah. Jadi di sini ada beberapa arahan dan bimbingan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu agar kita bersemangat dalam beramal, dalam bekerja, dalam berbuat, baik itu urusan naam dunia, hal-hal yang bermanfaat bagi kita dalam urusan dunia kita, lebih-lebih lagi hal-hal yang bermanfaat dalam urusan akhirat untuk kebaikan akhirat kita. Yang kedua, wasta'in billah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kita, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu pede dalam artian memasrahkan sepenuhnya kepada diri kita, kepada kemampuan kita, kepada kekuatan kita, kepada kecerdasan kita. Tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian. Wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Yang ketiga wala ta'jaz, jangan merasa lemah. Artinya orang yang gampang pesimis. Ya, gampang pesimis kalah sebelum berperang, mundur sebelum Naam, barakallahu fikum, duel. Yang berikutnya, arahan berikutnya, kalau yang tiga tadi kembalinya kepada kita. Tapi yang keempat, ini urusan Allah mutlak. Wa in asabaka syai'un dan bila sesuatu menimpamu dari apa yang tidak kamu sukai, Fala taqul jangan katakan lau anni fa'altu kada kana kada wa kada seandainya aku berbuat begini maka akan begini dan begini menyesal lah tidak ada kata penyesalan ucapkan apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha Naam walakin qul tetapi katakanlah qaddarallahu wa masya'a fa'ala Allah sudah menakdirkan apa yang ia kehendaki akan ia perbuat. Fa inna lau karena kata seandainya Seandainya begini, seandainya begitu, seandainya aku tidak begini, maka tidak akan begini, seandainya aku begitu, maka akan begitu. Tinggalkan ucapan lau, seandainya, seandainya, seandainya. Karena kalimat itu taftahu amal syaitan akan membuka amalan syaitan. Apa amalan syaitan? Dia akan menanamkan kesedihan dalam diri kita, menakut-nakuti kita, membuat kita terus bersedih. Bahkan sampai pada akhirnya ketika seseorang telah ragu, bisa kepada tingkatan mengingkari dan menolak takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan murka dan marah, benci dengan takdir Allah Subhanahu wa taala itulah amalan syaitan. was -was dan kesedihan yang ia e, berikan kepada kita, yang ia bisikkan kepada kita. <clears throat> Ikhwani fiddin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sehingga bimbingannya adalah sabar, harapkan pahala dari Allah, jangan berkeluh kesah apalagi marah dengan ketentuan takdir Allah. Kemudian kata Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah taala wa wal imanu bil qada'i wal qadar fihi ta'ifatani keimanan kepada al qada dan al qadar telah tersesat padanya dua kelompok. Jadi di sini ada dua kelompok yang tersesat di dalam memahami dan menyikapi al-qadha dan al-qadar. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang dikenal dengan kelompok Al-Jabriyah. Kelompok Al-Jabriyah. Yang kedua, kelompok atau firqah yang dikenal dengan fit firqah Al-Qadariyah. Kelompok Al-Jabriyah adalah firqah yang mereka gulu. Berlebih-lebihan di dalam menetapkan takdir dan menafikan, meniadakan perbuatan hamba. Mereka mengatakan bahwa semua yang terjadi ini, apa yang kita perbuat, maka itu adalah perbuatan Allah dan takdir Allah. Hamba, dia hanyalah seorang yang mejbur, dipaksa. Keyakinan inilah bahwasanya hamba itu mejburun ala amalihi, ia dipaksa atas amalannya, Makanya mereka dikenal dengan kelompok Al-Jabriyah yang meyakini bahwasanya hamba ini dipaksa atas amal perbuatannya, segala tindak perilakunya, dan ia tidak punya kehendak dan pilihan sama sekali. Ia tidak punya kudroh kemampuan sedikit pun. Hamba hanyalah seperti sebuah alat yang digunakan atau seperti bulu ayam yang diterbangkan oleh angin kemana saja angin itu bertiup. Dia tidak punya kemampuan apapun. Maka maha tinggi dan maha suci Allah atas apa yang mereka katakan. Jadi kalau kemudian ada orang yang berzina, mencuri, berbuat kezaliman, minum khamar, jangan salahkan si hamba. Jangan salahkan orangnya dia hanyalah orang yang dipaksa oleh Allah untuk berbuat yang demikian, untuk berbuat yang de demikian. Naam, itu bukan perbuatan hamba itu sendiri, itu perbuatan Allah. Ini sungguh ucapan yang sangat jahat dan merupakan ucapan yang kufur. Ikhwan fiddin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua adalah golongan atau kelompok yang dikenal dengan Al-Qadariyah. Kelompok Al-Qadariyah. Kelompok Qadariyah ini muncul awal mula di negeri Basrah. Kelompok ini adalah kelompok yang barakallahu fikum lawan dari Al-Jabriyah. Kelompok sebaliknya, kalau tadi ekstrim kanan, yang ini ekstrim kiri. Mereka adalah orang-orang yang hulu dalam menetapkan takdir. Afwan, sebaliknya mereka adalah orang-orang yang hulu dalam menafikan takdir. Dalam arti bahwasanya hamba ini berbuat apapun dengan kehendak dan kemauannya secara sempurna, tidak ada hubungan dan kaitannya dengan takdir dan kehendak Allah. Mereka mengatakan manusia ini merdeka dengan kemerdekaan yang sempurna. Tidak ada kaitannya perbuatan dia dengan takdir dan ketentuan Allah. Dia sendiri yang menciptakan, yang melakukan perbuatannya tanpa Allah. Allah itu tidak punya campur tangan atas apa yang kita lakukan. Maka mereka berada pada sisi yang bertentangan dan bertolak belakang dengan kelompok Al-Jabriyah. Makanya mereka dinamakan kelompok Al-Qadariyah karena mereka menafikan, meniadakan, serta mengingkari takdir Allah. Segala perbuatan hamba, segala yang terjadi di alam ini tidak ada hubungannya dengan takdir dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak beriman dengan takdir. Berarti mereka sebenarnya telah menentang rukun yang keenam dari rukun-rukun iman. Tidak beriman kepada rukun yang keenam dari rukun iman. Adapun ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Mereka adalah kelompok pertengahan. Mereka adalah kelompok pertengahan Sebagaimana kebiasaan mereka ahlus sunnah bahwa mereka adalah kelompok pertengahan dalam semua perkara. Antara orang-orang yang gulu berlebihan dengan orang-orang yang meremehkan. Mereka menetapkan qada dan qadar. Mereka menetapkan ketentuan takdir Allah tetapi mereka juga menetapkan perbuatan hamba. Dan tidak ada pertentangan di antara keduanya. Tidak ada pertentangan di antara keduanya. Hamba itu berbuat sesuatu dengan pilihan dia, keinginan dia, kehendak dia. Dia mau memilih ini, mau memilih itu, berbuat ini, berbuat itu. Dia makan misalnya, dia ada beberapa hidangan di hadapannya, dia punya pilihan. Antara di situ ada tahu goreng dengan ikan bakar. Tahunya satu potong, ikan bakarnya satu nampan ukuran satu kilo. Dia ternyata lebih memilih tahu goreng yang satu tadi karena memang itu kesukaannya kalau ikan walaupun banyak kelihatan bumbunya luar biasa tapi bukan kebiasaan saya saya pengennya tahu dia memilih dan sesuai dengan kehendak dan kemauannya hamba berbuat sesuai dengan pilihannya sesuai dengan kehendak dan keinginannya namun perbuatan hamba itu tidak keluar dari ketetapan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak keluar dari ketetapan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Madhab al-wasat wal adil. Madhab yang pertengahan dan adil yang selalu berjalan bersama dalil. Ikhwan fiddin a'azzakumullah. Kemudian kata Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullahu taala wa qauluhu taala dan firman Allah taala yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab setelah menyebutkan bab al-iman bil qadar sebelum hadis yang ke-39 tapi setelah babnya firman Allah innal ladzina sabaqat lahum minnal husna sesungguhnya orang-orang yang telah berlaku untuk mereka dari kami al-husna ketetapan al-husna Maksudnya fil qada'i wal qadar, ketetapan yang ada dalam al qada' wal qadar. Bagi mereka apa? Lahum minnal husna. Untuk mereka dari kami al husna. Kata Syekh menyatakan haitsu Inna Allah qaddara lahumul jannata wan najata minan nar. Allah menakdirkan untuk mereka surga dan selamat dari neraka. Maka ulaika anha mubadun pada lanjutan ayatnya dalam suratul anbiya ayat 101. Mereka adalah orang-orang yang akan dijauhkan darinya. Anin nari mubaduna. Mereka dijauhkan dari neraka. Kemudian Allah katakan, la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun mereka tidak mendengar bunyi desisnya bunyi desis dari neraka mendengarnya saja sudah sangat menakutkan pun mereka tidak mendengar bunyi desisnya wahum fi mastahat anfusuhum khalidun dan mereka kekal berada menikmati apa yang disukai oleh jiwa-jiwa mereka di dalam al-jannah, di dalam surga. La yahzunuhumul faza'ul akbar, kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka membuat mereka sedih. Maka di sini ayat ini yang Allah katakan innalladzina sabaqat lahum minnal husna hadza fihi isbat alqada wal qadar. Di sini terdapat penetapan alqada wal qadar. Jadi makna dari firman Allah innalladzina sabaqat lahum minnal husna ay qaddarna lahum dzalika kami menakdirkan untuk mereka. Tapi perhatikan lanjutan keterangan beliau, fahum amilu ma yusabbibu lahum dukhulal jannati. Mereka beramal dengan amalan yang menyebabkan mereka masuk jannah, masuk surga. Ya. Mereka beramal dengan amalan yang menyebabkan mereka masuk surga faabadahumullahu anin nar. Maka Allah Subhanahu wa taala menjauhkan mereka dari dari neraka. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau hafizahullah وسبب نزول nuzuli al الله جل Allah لما wa ala Sebab turunnya ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah dari selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Bahan bakar neraka jahanam kalian akan memasukinya. Kalian akan memasuki jahanam. Lau kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Seandainya mereka yang kalian sembah itu adalah Tuhan, mereka tidak akan memasuki neraka jahanam. Masing-masingnya kekal di sana. Lah, ketika kaum musyrikin mendengarkan ayat ini, enam, tatkala kaum musyrikin mendengarkan ayat ini, mereka mengatakan, kami menyembah orang-orang soleh. Kami ini yang kami sembah adalah orang-orang soleh. Kalau mereka akan bersama kami di neraka, yang tadi ayatnya apa? Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Antum laha waridun. Kalian serta apa yang kalian sembah dari selain Allah akan menjadi bahan bakarnya neraka jahannam. Kalian akan memasukinya. Lah mereka mengatakan, bukankah yang kami sembah adalah orang-orang soleh? Kalau mereka bersama kami di neraka, berarti urusannya naam urusannya ringan bagi kami. Maksudnya apa? Hum yantaqiduna kalam Allah. Mereka mengkritisi, naam mengkritik firman Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa kata mereka di antara yang mereka sembah dari selain Allah adalah malaikat, para rasul, seperti Isa. Lah masa bagaimana mungkin mereka akan berada di neraka bersama kami? Fa'anzalallahu hadhil ayata. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini. Innalladzina sabakat lahum minnal husna. Sesungguhnya orang-orang yang telah berlaku untuk mereka ketetapan dari kami untuk mendapatkan al-husna. Mendapatkan surga Wahum dan mereka adalah, kata Syekh, al-malaikah, para malaikat, para nabi, para rasul, orang-orang saleh. Maka mereka tidak tercakup oleh ayat tersebut. Mereka tidak tercakup oleh ayat tersebut. Ini adalah pengkhususan setelah yang sifatnya umum. Ketika Allah mengatakan dalam konteks umum, Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sesungguhnya kalian dan yang kalian sembah selain Allah adalah bahan bakarnya neraka jahanam. Ini sifatnya umum. Yang kemudian datang kalimat khusus, keterangan khusus bahwa ada orang-orang yang telah dijadikan sebagai sesembahan dari selain Allah, namun Allah telah menetapkan mereka menjadi ahlu al-jannah. Tidak mungkin para nabi, para rasul, malaikat. Dan mereka sendiri tidak ridha. Naam karena sebagaimana yang insya Allah kalian ketahui. Naam di pembahasan usul salah satu salah satu usul Nah, bahwasannya yang masuk dalam kategori tagut diantaranya adalah man'ubida ubida wa huwa radin. Orang yang disembah tapi dia ridho. Sehingga kalau orang disembah, mereka dijadikan sebagai tandingan sesembahan dari selain Allah tapi dia tidak ridho, maka bukan masuk dalam kategori tagut. Ia tidak tergolong sebagai sebagai tagut. Ikhwan fiddin kaum muslimin, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi masih tersisa penjelasan Asy-Syaikh hafizahullahu taala dari hadis yang ke-39 ini. Namun insyaallah ini yang bisa kita baca dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga Allah menakdirkan kita menjadikan kita termasuk orang-orang yang ditakdirkan untuk meraih jannah, meraih surga,